Hal yang prinsip sesuatu yang prinsip, sesuatu yang pokok jika dilanggar itu bisa menyebabkan seorang jatuh kepada kekufuran. Oleh sebab itu, seorang hendaknya <clears throat> memperhatikan demikian pula berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat prinsip dalam agama ini dan perkara prinsip jika dipelajari semakin menguatkan, mengokohkan pijakan seorang dalam beragama. Berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, terpaan. Kalau seorang memiliki prinsip yang kuat, pokok-pokok akidah penting dalam Islam itu dipegang dan kemudian seorang diikat dengan erat-erat tidak dilepas biidnillahi azza wajal seorang barakallahu fikum akan terselamatkan <clears throat> terlebih kepada kenistaan yaumul akhir terlebih kepada kenistaan yaumul akhir walaupun seorang kadang sebagai pelaku kemaksiatan walaupun seorang kadang jatuh dalam pelaku kemaksiatan dia akan terhindar dari kekekalan dalam api neraka. Semua kita tentunya berlindung kepada Allah dari siksaan apa? An-nar. Lebih-lebih dari kekekalan di dalam api neraka. Yang berikutnya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Beriman adanya hari akhir. Beriman adanya hari akhir. Disebut dengan hari akhir dikatakan la yauma ba'dah. Tidak ada hari lagi setelah itu. Yang dimaksud hari-hari yang berjalan di dunia ini. Yakni at-tasdiqa bi kulli ma yakunu ba'dal maut. <clears throat> yang dimaksud dengan makna seorang mukmin diwajibkan mengimani hari akhir adalah membenarkan meyakini segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Jadi berbagai macam kejadian yang akan terjadi setelah kematian itu namanya apa? Yaumil akhir. Dan itu wajib diimani. Wajib diimani. <clears throat> Mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Tentunya apa yang akan terjadi setelah kematian hal-hal yang Allah dan Rasulnya beritakan. Hal-hal yang Allah dan Rasulnya beritakan. Karena kejadian setelah kematian <clears throat> tentunya perkara-perkara gaib. Yumul akhir itu perkara gaib. Dan perkara gaib barakallahu fikum yang memberitakan sumber yang tidak boleh seorang menentangnya ialah berita yang datangnya dari Al-Quran maupun sunnah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <clears throat> Min adzabil qabri. Pertama, <clears throat> berita-berita yang terjadi setelah kematian ialah adanya azab kubur. Adanya apa? Azab al-qabr. Demikian pula wa na'imih nikmat yang ada dalam alam kubur. Sementara banyak pihak orang-orang filsafat demikian pula orang-orang yang barakallahu fikum menentang adanya <clears throat> kejadian setelah kematian, misalnya kaum Mu'tazilah yang lebih identik seorang itu mengedepankan rasionya. Mungkinkah seorang yang sudah wafat, sudah meninggal, itu akan merasakan azab dan juga merasakan nikmat kubur? Kan begitu. Karena itu banyak pihak-pihak yang barakallahu fikum mengada-ada dalam menjelaskan. Contohnya ya, Sempat dulu terdengar ada seorang ya anggaplah ustadz katanya dai yang ingin apa memahamkan kepada kaum muslimin tentang kenyataan azab kubur atau nikmat kubur. Akhirnya bawa rekaman katanya. Masuk di liang kubur. Barakallahu fikum. <clears throat> Lalu apa? Berdampingan di dalamnya dengan orang yang baru apa? baru dimakamkan. Baru dimakamkan. Wallah alam, apakah rekaman-rekamannya itu sesuatu yang memang dijumpai atau hanya mengada-ada? Kan sekarang banyak ya fasilitas yang mendukung untuk barakallahu fikum membuat sedemikian rupa sesuatu yang mengerikan. Kan begitu. Kalau dulu mungkin ya orang itu suara kuda bagaimana untuk menampakkan dalam rekaman kan paling hanya mengetuk meja saja permainan jari langkah kudanya sekarang kan bisa direkam dan berbagai macam upaya baik <clears throat> tidak semua perkara yang gaib kemudian seorang mengimani dengan cara musyahadah dengan cara apa menyaksikan bertemu mengalami mendengarkan sempat ada yang mengkritisi tentang kalimat syahadat. Namanya orang bersaksi itu kan kalau ketemu ya. Menyaksikan, imam melihat, imam mendengar atau menjumpai, kan begitu. <clears throat> Karena itu seorang kalau belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah menjumpai, lalu dia mengatakan bersaksi, contohnya Ashadu an la ilaha illallah. Kan begitu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Ada yang mengatakan saksi dia palsu, bohong. Kenapa? Karena dia belum melihat Allah. Belum berjumpa dengan Allah. Belum mendengar ucapannya. Belum menyaksikan wujudnya Apakah seperti itu yang diajarkan dalam Islam? Apakah seperti itu yang diajarkan dalam Islam bahwa seorang dikatakan persaksiannya barakallahu fikum akan dikatakan sebuah persaksian yang akurat yang benar setelah mengalami apa? menyaksikan? Tidak. Barakallahu fikum. <clears throat> Demikian pula seorang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu siapa? Utusan Allah. Siapa yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, belum pernah bertemu, belum pernah melihatnya, maka saksinya bohong kalau mengatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Akan punah syariat ini kalau begitu caranya. Kan begitu. Akan sirna Islam ini. Walhamdulillah. Meskipun kita tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi Allah tumbuhkan keimanan <clears throat> dalam diri kita untuk mengikuti ajarannya dan membenarkan tentang kenabiannya. Bahkan mementahkan, menolak siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan la nabiyya apa? Ba'di tidak ada kenabian setelahku. Apakah kita akan menyimpulkan bahwa agama Islam itu doktrin, pemaksaan? Tidak. Agama Islam penuh dengan kelapangan. Agama Islam barakallahu fikum <clears throat> juga memuliakan akal seorang, disuruh berpikir. Demikian pula agama Islam tumbuh dalam kondisi kepada fitrah yang memang Allah ciptakan pada manusia fitrahnya. Sempat kemarin tatkala kita berkunjung ke daerah pedalaman di Irian, ada sebagian eh, saudara kita yang dia itu hanya mantri. Mantri yang kerja di perusahaan itu mengobati orang-orang yang dari perusahaan maupun masyarakat setempat orang-orang pedalaman itu sudah kedahuluan dengan dakwahnya orang-orang Belanda. Yaitu apa? <clears throat> Didakwai dengan dakwah kristenisasi. <clears throat> Apakah fahamnya kepada Kristen ataukah Katolik? Walaupun pada hakikatnya mereka bukan orang-orang yang kemudian rajin ke gereja. Banyak gereja yang kemudian apa? terbengkelai. <clears throat> Suatu ketika Ditanya. Ditanya. <clears throat> Bapak, Tuhan di mana? Di atas sana. Kan begitu. Fitrahnya. Fitrahnya barakallahu fikum. Orang-orang yang di pedalaman yang belum sampai kepadanya dakwah, kadang Allah tumbuhkan fitrahnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas. Seorang ketika memohon, memohon kepada yang di atas. Kan begitu. Bukan kemana-mana. Sementara kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang tingkat filsafatnya katanya sudah di mana keliling dunia. Orang-orang yang kadang memutarbalikkan ayat-ayat Allah, kalau ditanya Allah di mana katanya Allah di mana-mana. Dimanapun Anda berada itu ada Allah, kan begitu. Bahkan Allah menyatu dengan Anda. Bahkan Allah menyatu dengan Anda. Tentunya ini faham yang batin karena Allah Azza wa Jal menyatakan Ar-Rahmanu 'alal Arshistawa. Allah itu berada di atas Yang Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya. Allah turun pada sepertiga akhir malam ke langit dunia. Menunjukkan Allah itu di atas. Yas'adu ilaihi kalimut tayyib. Kata-kata yang bagus berupa zikir, ucapan seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar, bacaan Al-Quran, itu akan naik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal baik itu akan diangkat naik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin <clears throat> hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang filsafat yang mereka mendewakan rasionya sesuatu senantiasa diukur. Kalau kira-kira bisa ditangkap, dicerna oleh kemampuan akal, maka akan diterima. Salah satunya ini masalah kaitannya dengan azab kubur dan nikmat kubur. Kami nggak pernah mendengarkan adanya azab. Kami juga belum pernah mendapatkan cerita dari orang-orang yang meninggal. Memangnya orang meninggal itu akan hidup lagi, kemudian bercerita. Kentayangan dikatakan begitu, bercerita enak di alam kubur itu demikian demikian, atau susah di alam kubur demikian demikian. Terus dari mana berita adanya azab, siksa kubur, demikian pula nikmat-nikmat yang ada dalam kubur dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula dari apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW pernah manakala keterlambatan penggalian kuburan seorang laki-laki dari Ansor Kemudian beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang menyertakan jenazah ke kuburan. Di antaranya adalah penyebutan tentang kondisi orang-orang yang waktu di dunianya mereka jauh dari agama. <clears throat> Beliau memberitakan bahwa kalau setiap jenazah yang dikuburkan lalu pengiringnya sudah pergi datang dua malaikat menanyakan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka siapa robmu yaitu yang menciptakanmu yang menjamin rezekimu yang menghidupkan kamu yang mematikan kamu yang mengurus segala urusanmu siapa kemudian siapa pula nabimu, kemudian apa agamamu. Mohon maaf, bukan kemudian kita dalam hal ini bercanda. Orang mungkin akan berpikir dengan rasionya, berarti kita dapat bocoran soalnya malaikat. Nabi menghabarkan, sehingga kita hafal, walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak apa, beribadah. Yang penting hafal. Pertanyaan tadi, kita siapkan untuk menjawab apa? Jawaban malaikat. Barakallahu fikum. Seorang yang kadang-kadang sudah terbiasa mengucapkan kalimat at-talbiyah, la ilaha illallah, belum tentu ketika di akhir meninggalnya kemudian kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, belum tentu. Seorang kemudian di akhir hayatnya mampu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Bisa saja Allah uji dengan penyakit yang luar biasa. Sehingga kejadian setiap harinya yang ada adalah apa? Merintih, meraung. Sakitnya begitu terus. Kepayahan dia dalam apa? Menahan sakit yang Allah timpakan padanya. Belum tentu kemudian ucapannya apa? Kalimatul la ilaha illallah. Ini orang-orang yang barakallahu fikum dalam kondisi diuji. Yang ada mentalkilkan, dibisikkan, sudah jangan banyak meratapi, jangan banyak merintih, jangan banyak mengeluh, sadar, ucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang orang mungkin diusir, kamu nggak merasakan sakitnya. Memangnya gampang mengucapkan kalimat itu kan begitu? Itu pun orang-orang yang masih dibisikkan. Belum ketika sudah meninggal siapa yang akan membisikkan? Tentunya semua akan dipermudah dengan amalannya. Semua orang akan dipermudah dengan kebiasaan-kebiasaan perbuatan-perbuatan baik yang ada di dunianya. Ikhwanna kaum muslimin barakallahu fikum. Karena itu orang-orang yang barakallahu fikum mengingkari adanya Islam, adanya kenabian Nabi kita Muhammad SAW diceritakan Nabi. Jawabannya apa? Ah, ah, la adri. Saya tidak tahu, saya tidak tahu siapa Rob kami. Penciptanya tidak tahu siapa yang menciptakan dia. Ketika ditanya siapa Nabi Mu'ah ahla adri. An-nas yakulun Muhammad. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Hanya saja kami dengar orang bilang namanya Muhammad. Coba. Apakah seorang dalam kondisi dalam keadaan dia tidak akan dinistakan yaitu akan diazab dalam alam kubur? Demikian pula ketika ditanya tentang dinul Islam, ah ah la adri, saya tidak tahu. Datang malaikat yang akan menyiksa dikatakan membawa godam yaitu pukulan yang seandainya dipukulkan gunung itu akan hancur. Terus bagaimana jika dipukulkan kepada manusia? Datang malaikat barakallahu fikum menanyakan perihal-perihal terkait dengan akidah seorang karena itu barakallahu fikum para ulama seringkali mengingatkan tegang tentang tiga hal ini. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Banyak-banyak mempelajari, mendalami tentang seorang siapakah Allah yang dengannya seorang beribadah hanya kepadanya. Itu tujuannya. Bukan yang dimaksud ma'rifatullah seorang mengenal Allah, kemudian seorang berharap bisa menyatu dengan Allah Azza wa Jal. Mengenal Nabi Muhammad saw tidak bermakna kemudian seorang bisa berjumpa dengannya, tapi mengikuti ajarannya. Mengenal Islam supaya seorang bisa beragama dengan baik. Ikhwana hadirin ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan sebagian bentuk siksaan di antara siksaan dalam kubur ialah disempitkannya kuburan orang-orang kafir. Meskipun dia membuat area. Tolong nanti kalau saya meninggal, kuburan saya itu 2 meter kali 2 meter atau 4 meter kali 4 meter. Misalnya begitu. Kan luas kaplingannya. Nabi alaihi wasallam menyebutkan sampai siksaan membuat disempitkannya seorang dalam kubur, tulang rusuk itu berpautan. Tahu berpautan? Yaitu saling apa? Saling masuk. Coba saja. Kita misalnya dihimpit begitu ya. Nah, dijepit, kemudian tulang rusuk kan berpisah. Tapi sampai terjadi terpaut begini. Kesenggol saja kan sakit. Apalagi sampai apa? Terjadi berpautan. Wal'iyadu billah. Karena sempitnya seorang di alam kubur dan dijepit ini termasuk azab al-qabr. Azab apa? Al-qabr. Adapun naim al qabr, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam al-qabr, barakallahu fikum juga seorang diluaskan alam kuburnya. Meskipun seorang berada dalam kondisi sempit, yang lahat itu kan kecil ya. Hanya cukup satu apa? Jasad saja. Lahat yang namanya lahat itu kan mail. Kuburan ketika digali itu kan masuk ke dalam nah, sisinya. Itu kan kecil. Barakallahu fikum tetapi seorang ketika mendapatkan nikmat kubur akan dilapangkan, diluaskan, diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Azza wa Dan semua tadi tidak bisa dibuktikan dengan indera kita. Tetapi itu perkara dikatakan apa? keimanan yang wajib kita mengimani dan bukan doktrin. Bukan apa? Doktrin. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu dari perkara ini misalnya tidak percaya dengan adab kubur. Berarti sekaligus seorang konsekuensinya tidak percaya dengan apa? Apa? Yaumil akhir. Dan barang siapa yang mengingkari satu rukun dari enam rukun, rukun iman, bisa menjatuhkan kepada apa? Kekufuran baik dia sadari maupun tidak. Tentunya perkara yang membahayakan. Bisa saja seorang barakalafikum menegakkan sholat lima waktu sehari semalam. Menampakkan sebagai sosok seorang muslim. Tanpa kesadarannya dia jatuh dalam kekufuran. Menghadap kepada Allah tidak ada guna dan manfaat apa yang dia kerjakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah itu tahapan pertama yang disebut dengan apa? Al-imanu bil yaumil akhir mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min adabil qabri wa na'imih. Yang berikutnya al-ba'ts minal kubur. Dibangkitkan manusia, dihidupkan lagi setelah Allah matikan dari alam kubur. Orang-orang kafir mengatakan za'amalladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan apa? Mungkinkah orang itu akan dibangkitkan lagi kalau sudah mati, sudah wafat? Mungkinkah orang-orang yang sudah meninggal itu dihidupkan lagi? Mungkinkah orang dalam kondisi sudah tidak berwujud, mana tulang tangannya, mana tulang kakinya, mana tengkoraknya, mana tulang rusuknya, semua sudah apa? Sirna. Subhanallah. Allah Azza wa Jal menunjukkan tentang barakallahu fikum maha kekuasaannya. Ketika Ibrahim alaihissalam, kalau rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Nabi Ibrahim alaihissalam Memohon kepada Allah dan bertanya kepada Allah, Wahai Rabku yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, dan yang mengatur segala urusanku, hari ini kaifa tuhil manguta. Tampakkanlah, tunjukkanlah, jelaskanlah kepada kami bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala awalam tu'min? Apakah kamu tidak percaya dengan itu? Qala bala. Kami mempercayai walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi agar hatiku semakin mantap terjadi keyakinan barakallahu fikum. Qala fakhud arba'ata min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Allah perintahkan ambil empat ekor apa? burung arba'ata min at-tayr fasurhunna ilai thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a lalu potonglah pisah-pisahkanlah anggota tubuhnya di setiap masing-masing apa tempat thumma uhunna maka panggillah ya tinaka sa'ya kembali burung tadi akan datang betapa mudahnya inna fi dzalika Allah yasir bagi Allah untuk menghidupkan kembali jasad yang sudah pernah mati itu sangat mudah bagi Allah. Ringan bagi Allah Subhanahu wa taala ketimbang penciptaan langit dan bumi. Kan demikian. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang dikatakan muhal. Enggak mungkin terjadi semua bagi Allah perkara yang mungkin karena Allah barakallahu fikum zat yang kemampuannya <clears throat> di luar <clears throat> bayangan di luar prediksi yang ada pada manusia wa'lam annallah azizun hakim Allah zat yang maha aziz punya kekuatan tetapi hakim kekuatannya itu bijaksana tidak seperti manusia, kadang-kadang kekuatannya over, ya, over lebih kan begitu ya. Sehingga kadang-kadang salah meletakkan. Tetapi Allah Azza Wajal maha apa? Hakim, penuh hikmah. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang ketiga, al-ba'th minal kubur. Manusia dibangkitkan lagi. Manusia dibangkitkan lagi dalam alam kubur. Demikian pula wal hasyr Ketika dibangkitkan mereka dihimpun. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai akhir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan. Dibangkitkan, dikumpulkan. Dan masing-masing mendengar tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah lagi. Kemudian wal hisab juga manusia akan mengalami penghitungan tentang amal perbuatan. Akan dihitung. Dan akan diperhitungkan tentang amal baiknya dan amal buruknya. Demikian pula wal wazni al-a'mal. Ditimbangnya amalan. Coba. Sekarang kalau kita bertanya. Adakah timbangan yang bisa menimbang sesuatu yang barakallahu fikum tidak terlihat. Bisa enggak? Enggak ada. Masa enggak ada? Ada enggak? Siapa yang bisa menjawab? Hmm? Di rumah sakit kan banyak mengukur apa? Tensi. Kan satu nggak kelihatan kan begitu ya. <laughs> demam orang panas yang seberapa kan diukur seberapa kan gitu itu baru sebagian nah amal-amal manusia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada timbangan dan ada timbangannya yang dikatakan punya daun timbangan jika amal-amal kebaikannya condong berat kepadanya maka dia akan diharapkan masuk ke dalam jannah jika keburukannya yang lebih berat, daun timbangannya ke arah keburukan lebih berat, para kalafikum bisa saja seorang akan dimasukkan dalam neraka. Kan demikian. Akan menimbang. Itu juga perkara yang harus diimani. Sesuatu yang harus apa? Diyakini adanya timbangan. Lahu kafatan. Yang punya daun timbangan dua. Kemudian wa i'ta'i as-suhuf bil yamin aw shimal juga orang akan diberikan catatannya wa amma man utiya kitabahu fa sawfa yuhasabu hisaban apa yasira siapa yang barang siapa catatannya diberikan dari arah kanannya maka akan dihisap dengan hisap yang mudah diringankan. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fasawfa yad'u thubura. Berat. Inikah catatan saya? Betapa sulitnya, betapa beratnya akan begitu. Disebutkan dalam hadis ada seorang yang dikatakan lahu tis'an wa tis'una sijillah punya 99 catatan yang isinya berupa keburukan. Berupa apa? Kejelekan dan keburukan. Maddal basar. Setiap lembarannya itu sejauh mata memandang. Kira-kira seberapa lembarannya kan begitu. Semua berisi keburukan, semua berisi kejelekan. Tetapi dalam kondisi sang hamba tadi putus asa yang tidak mungkin untuk mengimbangi catatan buruk tadi, di mana dia pernah dalam kondisi mentauhidkan Allah, mengimani Allah Azza wa Jal. Ini pentingnya apa? Tauhid. Pentingnya akidah. Ditimbanglah kalimat kalimatu la ilaha bitaqah. Adanya kartu yang tertuliskan apa? La ilaha illallah. Ternyata bebannya lebih condong kepada kalimat kalimatu la ilaha illallah. Apakah dengan begitu seorang gampang saja ya sudah nggak usah sholat, nggak usah puasa, kan begitu ya? Yang penting tahlil saja la ilaha illallah, la ilaha. Terus begitu sehari 100 juta atau berapa gitu. Jaminannya tidak. Karena konsekuensi tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Seorang disuruh menyempurnakan kalimat tauhid. Penyempurna kalimat tauhid ialah dengan apa? amal-amal kebaikan, mengerjakan hal yang diwajibkan, menjauhi perkara yang dilarang, kan begitu. Sebagai perkara tuntutan dalam hal kalimat tauhid. Kandungan-kandungan yang ada dalam kalimat tauhid. Demikian pula wasirat, adanya jalan yang membentang antara dua bibir an <clears throat> Di dalam suratul Fatihah yang insya Allah semua kita hafal ya. Semua kita tentunya hafal tentang apa? Suratul Fatihah. Karena dalam sehari semalam seorang yang menekuni sholat lima waktu itu kan minimal 17 kali seorang membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan demikian. Ya tidak Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. <clears throat> Sebagian dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam, ayat ini ayat ini dikomentari. Lihat, kaum muslimin bingung mencari jalan yang lurus. Akhirnya setiap hari dalam berdoa, Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Bingung mana yang lurus, mana yang bengkok kan begitu. Enggak jelas. Ya kalau sampai di situ terpenggal, bukankah ayat berikutnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus yaitu kan begitu. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka siratal ladina an'amta alaihim. Di ayat yang lain dalam An-Nisa Allah tafsirkan siapakah atau apakah jalan yang lurus? Wa may yuti'illah hawar rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'alladina an'amallah. Siapa saja yang dia taat kepada Allah dan Rasul, dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu jalan lurus tadi. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama alaihim minan nabiyyin. Jalannya para nabi. Wasiddiqin, jalannya para siddiqin, wasyuhada, jalannya para syuhada, wassalihin, jalannya orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqah merekalah orang-orang yang paling baik untuk dijadikan sebagai apa? teman dekat. Jadi jelas jalan yang lurus bukan jalan yang membingungkan, tapi jalannya para ambia, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya orang-orang yang soleh. As-sirat barakallahu fikum yang mustaqim ialah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya demikian pula orang-orang yang hidup setelahnya disebutkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dengan sanad yang hasan rajulan ja'ila abil aliyah ar-riyahi ada seorang yang datang kepada Abul Aliyah Riyahi. Faqala lahu bertanya kepadanya, "Mas-sirat al-mustaqim fi qaulillahi ta'ala?" Apakah makna jalan yang lurus pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim"? Faqala maka dijawab oleh Abul Aliyah Ar-Riyahi, "As-siratal mustaqim" yang dimaksud seorang ketika memohon kepada Allah Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus, ialah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kemudian kita mengklaim, ya saya ini sekarang beragama di atas apa yang Rasul ajarkan. Bolehkah kita kemudian menanyakan mana buktinya? Enggak perlu bukti, kan begitu. Ya enggak bisa. Apa yang saya jalani inilah yang Rasulullah ajarkan. Kan perlu bukti. Misalnya dalam sholat. Misalnya dalam sholat. Seorang misalnya dalam takbir. Mengangkat kedua tangannya. Apakah yang dikatakan halu mengkibai Setara dengan bahunya. Atau dikatakan syahma udunai. Mendekati kepada daun telinganya. Jangan kemudian mengatakan kalau yang begini Muhammadiyah, yang begini NU, bukan. Karena Nabi mengajarkan, kan begitu. Nabi mengajarkan, para sahabat menukil bagaimana cara Nabi SAW bertakbir, kan begitu. Cara Nabi ketika bertakbir. Dan Malik ibn Huwairis meriwayatkan sebuah hadis, "Sallu aitu muni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Karena itu sebagian orang kadang-kadang kan memojokkan. Anda mengatakan salatnya yang paling benar sesuai dengan Rasul. Apakah Anda melihat dan salat di belakang Nabi kan begitu ya? Ya tidak penjelasan para ulama atas hadis-hadis yang sahih. Kan begitu. Kemudian wa sahibahu man ba'dahu dan dua sahabatnya yang setelahnya yaitu Abu Bakar dan Umar. pada ar-rajulu ila al-Hasan al-Basri maka orang itu tadi pun pergi menjumpai Imam Al-Hasan Al-Basri. Faqala lahu inna abal aliyata riyahi yaqul. Mengatakan Abul Aliyah Riyahi berpendapat As-sirat al-mustaqim huwa Rasulullah wa sahibah man ba'dahu Abu Bakar wa Umar. Kata orang tadi yang mendengarkan penjelasan dari Abul Aliyah Riyahi aku mendengar Abul Aliyah Riyahi mengatakan yang namanya al mustaqim itu jalannya Rasulullah dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Disampaikan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, faqala sadaqa wa nasoha Benar apa yang dikatakan dan dia telah lurus dalam pemberian nasihat. Begitu para ulama. Satu dengan yang lainnya tidak berbenturan. Sependapat hal-hal yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wal jannah. <clears throat> Mengimani adanya jannah. <clears throat> adanya surga. Di mana surga itu di atas. Rasulullah SAW ketika barakallahu fikum pada kejadian Isra'ul Mi'raj ditampakkan dalam jannah dalam jannah. <clears throat> Tentang barakallahu fikum menunjukkan bahwa dalil surga itu di atas. Demikian pula annar neraka dan tempatnya di bawah. Tempatnya di bawah. Tapi kita tunda akan terlebih dahulu salat Isya insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Mudah-mudahan penjelasan yang telah tadi kita sampaikan bisa dipahami kemudian menggugah kita semua untuk kemudian barakallahu fikum punya perhatian yang khusus, punya perhatian yang tersendiri, punya perhatian yang lebih dalam hal menguatkan, mengokohkan pijakan-pijakan kita dalam berislam yaitu dengan memperhatikan pokok-pokok hal-hal yang prinsip dalam agama ini yang semoga hal itu memberi manfaat kepada kita semua baik ketika kita masih di dalam dunia ini ataukah setelah alam akhir nanti di mana seorang ketika dibangkitkan dalam alam kubur atau ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa taala tafaddalu barakallahu fikum